بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه dari Abi Musa dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu berkata Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluarkan bagi kami kain atau pakaian pakaian dan sarung yang kasar Maka dia berkata, "Qubid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain." Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini dalam mengenakan dua sarung ini muttafaqun alaih. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di mana dia menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu SAW beliau ketika wafat dalam mengenakan kisah dan inzar. Kisah itu adalah artinya saub, saub pakaian secara umum. Dan izar, izar adalah pakaian yang dipakaikan dari atas pusara ke bawah. Yang lebih tepatnya disebut sarung. Ghalidhan artinya adalah yang kasar. Maka dalam pakaian dan sarung inilah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT. Adapun kaitan hadis ini dengan bab kita, bab fadl ju' wa khusyunatil 'aish ke syahwat Bab keutamaan Lapar dan hidup dengan ala kadarnya Meninggalkan syahwat Jelas sekali di mana Rasulullah SAW Menjadikan dirinya sebagai kudwah bagi umatnya Bosnya beliau meninggal Bukan dalam keadaan kaya raya Bukan dalam keadaan meninggalkan harta tapi dalam keadaan yang begitu sederhana sekali sebagai contoh suri dan bagi umatnya dia tidak meninggalkan harta bahkan masih terhutang dia pernah mengutangi dari seorang Yahudi ya, makanan yang dia gadaikan ketika itu baju besinya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan baju besi tersebut belum sempat dia tebus ya, dia pinjam makanan sebagai bentuk penggadaiannya adalah baju besinya. Dia gadaikan baju besinya kepada orang yang tersebut karena dia pinjam kepada orang yang tersebut makanan, ya. kurma. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zuhud dalam kehidupan dunia ini. Padahal kalau dia mau dunia ini dengan gemerlapnya pasti Allah berikan kepadanya kalau dia mau gunung Uhud menjadi emas akan jadi emas tapi beliau sebagai contoh suri dan bagi umatnya jauh daripada dunia walaupun beliau mampu mendapatkannya lihatlah ketika mak makan ditaklukan ya itu ribuan ribuan binatang ternak menjadi milik kaum muslimin dia bagi-bagikan ya masing-masing dibagikan jumlah yang ratusan kepala suku-kepala suku dibagikan ratusan jumlah daripada unta dan kambing tanpa pernah ada merasa takut sehingga orang-orang Quraisy yang dahulunya menjadi musuh dalam Islam berkata tidak pernah kami dapati seorang seperti Muhammad yang memberi tidak takut kemiskinan semua dia berikan sampai-sampai seorang berkata dahulu dia adalah orang yang paling kami benci dia terus memberi memberi sampai dia menjadi orang yang paling kami cintai subhanallah Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita dan kita berupaya mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli kali beliau dengan dunia ini. Artinya yang harus diberi diberi. Kalau orang minta diberi, subhanallah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang meminta kecuali akan dia berikan. Subhanallah. Berkata Syekh Salim Hafizahullah Fiqhul Hadith Al-Hathu Al-Khushunati Fil Aish Hadith ini adalah anjuran untuk hidup Dengan keadaan yang ala kadarnya Sederhana Jangan kita terbiasa dengan hal-hal yang terus menerus mahal, mewah. Sesekali tak apa belajar untuk merendah, menurun, Walaupun kita mampu beli sarung mungkin harganya sampai 200 ribu Beli yang 50 ribu atau 70 ribu Dan seterusnya Dalam rangka untuk Tawaduk Dan ini sifatnya anjuran belaka ya. Kalau antum mampu beli mobil yang harganya mungkin 700 juta Antum beli yang 100 juta Bagian daripada zuhud Walabsul ghalidhi min siap Rasulullah memakai kadang pakaian yang kasar Padahal beliau Rasulullah Makanya kata Umar ketika melihat Rasulullah SAW Ya Tidur di atas jerami Berbekas-bekas punggung beliau Makanannya ala di rumah Ketika itu di pondoknya Kata Rasulullah sambil menangis Ya Rasulullah Kaisar dengan gemerlap dunia yang dimiliki Kisra dengan gemerlap dunia yang dimiliki engkau Rasulullah engkau utusan Allah apa kata Rasulullah SAW afi syakin anta ya ibn khattab apakah engkau ragu wahai ibn khattab tidakkah engkau tahu bahwasanya untuk mereka itu semua di dunia dan kelak untuk kita di akhirat sallallahu alaihi wasallam ini contoh suri tauladan ya, kalau Rasulullah menunjukkan kemewahannya dengan segala macam gemerlap dunianya seolah-olah ya, yang berhak mengikuti Rasulullah hanya orang-orang kaya saja tapi dia tawadhu tapi dia zuhud sallallahu alaihi wasallam bahkan dia senantiasa duduk, duduk beserta orang-orang yang fakir pernah orang-orang Quraisy ingin kepada Rasulullah dikhususkan majelis jangan ada orang-orang budak-budak ini ya hampir-hampir Rasulullah SAW mengikuti keinginan mereka karena mengharapkan keislaman mereka dengan Islamnya mereka akan masuk Islam banyak karena mereka adalah kepala-kepala suku pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan maka turun ayat wala tatrudil ladzina yad'una wala tatrudil ladzina yad'una Allah yad'una Allah wala tatrudil ladina janganlah kau usir orang-orang yang yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi yang mana mereka senantiasa menyuruh Tuhannya berdoa kepada Tuhannya pada waktu pagi maupun petang kata Allah jangan kamu usir mereka turidu zinatul hayatid dunia, karena engkau ingin gemerlap kehidupan dunia jadi Allah SWT mengecam Rasulnya yang mulia Ketika ada keinginan yang untuk memberikan kepada mereka majlis khusus Ini majlis pembesar, majlis bangsawan dia ingin tinggalkan orang-orang ini akhirnya dia diberitahukan oleh Allah SWT sallallahu alaihi wasallam وذلك من باب اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم Hal ini semua diterapkan ikhwan rahimakumullah dalam rangka mengamalkan pepatah manusia, pepatah orang-orang. Ikhsyaw shanu fa inna ni'ama tadum. Hiduplah dengan ala kadarnya. Sesungguhnya nikmat itu tidaklah terus-menerus engkau akan miliki. Akan ada masanya engkau di bawah. Akan ada masanya kefakiran mendatangimu. Maka biasakan. Ketika datang kefakiran biasa. Banyak orang ketika datang kepadanya kefakiran dia enggak siap ya tak siap akhirnya menghujat takdir sebagian bunuh diri sebagian mengucilkan diri dan seterusnya maka siap-siaplah fa inna ni'ama tadum nikmat itu tidak terus-menerus dipegang oleh seorang ya kita nggak tahu bagaimana keadaan dunia ke depan keadaan usaha kita ke depan nggak tahu kita jangan kita merasa yakin begitu seterus menerus ke depan ya dalam begitu apa namanya dalam hitungan hari saja atau bulan saja bahkan detik saja menit Allah mampu merubah keadaan manusia berapa banyak orang-orang dahulu kala begitu bangganya dengan hartanya yang enggak dia menyangka akan datang krisis ekonomi krisis global ya sampai ada itu orang yang terkaya di dunia itu bunuh diri subhanallah kenapa karena khawatir kefakiran padahal masih banyak usahanya masih ratusan ribu karyawannya bunuh diri dia subhanallah hiduplah sekali jalan tanpa sandal sekali-sekali pakai pakaian yang jelek tak apalah yang tambal-tambal sekali-sekali jangan nanti beli yang baru kemudian tambal salah itu Allah, saya rasa nggak ada sih baju yang ditambal lah ya. Tidak ada ini. Subhanallah. Kalau terus enak, payah nanti suatu ketika ketika harus dibawa. Ya. Maka bersiap-siaplah untuk hari tersebut. Ya. Kemudian Zulu Bersil kisai wal izar. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang memakai kisah pakaian kisah di sini maksudnya adalah pakaian apa namanya kain kain kain mungkin antum pakaian seperti ini antum ingat padahal kisah lebih daripada itu kain biasa kain biasa. Jadi Rasulullah pakaikan sebagai selendangnya di atas, di bawahnya dikasih izar, sarung diikatkan. Begitulah bagian Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh Salim, zuhud Rasulullah SAW. Mutawadu'uhu wa qana'atuh. Betapa zuhudnya Rasulullah. Betapa tawaduknya dia. Betapa qana'ahnya dia. Qana'ah. Kunci-kunci keberhasilan. Kunci-kunci apa namanya kenikmatan yang akan diperoleh seorang adalah ketika memiliki sifat qana'ah. Al-qana'ah adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya ridha sehingga hatinya terus-menerus merasa lapang, luas. Apapun yang diberikan Allah dia terima dan dia senang menerimanya, bahagia menerimanya. Kadang-kadang orang kaya menerima harta banyak nggak senang dia. Kadang nggak sesuai dengan targetnya. Dia targetkan 50 juta, yang masuk 30 juta keuntungan. Susah dia. Biasanya ikut 50 juta, ini 30 juta. Susah dia. Subhanallah. Padahal banyak dalam hitungan kita dianggap sedikit. Itu yang namanya sifat qanaah yang buat seorang akan merasa tenang di dunia ini. Ya, walaupun Allah takdirkan dia banyak hartanya, nggak peduli kali dengan hartanya dia. Kumpur pun perusahaannya nggak peduli kali tumpur tumpurlah lah. Qanaah dia. Jalan terus berusaha dia nggak stres ya. Ini sebenarnya kekayaan yang tidak bernilai, yang tiada nilai, yang apa namanya, eh, yang sangat bernilai. Sifat qanaah. Berkata Rasulullah SAW, Warza bima qasam Allah takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan, engkau menjadi orang yang paling kaya. Karena hakikat kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Hakikat daripada kemiskinan adalah orang yang merasa kurang terus-menerus dengan apa yang dimiliki. Itulah hakikat daripada kemiskinan. Subhanallah. Banyak orang-orang kaya yang miskin sebenarnya. Kenapa? Merasa kurang terus kurang kurang hartanya terus kurang kurang kurang. Ya. Pagi sore siang malam bagaimana dia membuat hartanya menjadi banyak berlipat ganda. Letih hidupnya jadilah dia robot-robot. Ya, sebentar-sebentar marah, karyawannya sebentar-sebentar dimarahi, nggak pernah dia mau rugi, nggak pernah terpikir untuk memberi, apalagi saudara kau nggak kikir, bakhil. Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa ridho dengan apa diberikan kepadanya. Ya. Walaupun cukup pos-pos makan dan dia ridho, dialah paling kaya. Subhanallah. Faqad kana yalbasu mattafaqa duna israfin wala makhila. Adalah beliau sallallahu alaihi memakai apa yang dapat dia pakai. Tanpa harus berlebihan ataupun sombong. Tidak takalluf, tidak dalam tidak maknanya dia berlebihan mengadakan dan tidak ada. Yang membuat kita ini banyak pengurang adalah sifat takalluf. Apa dia takalluf? terlampau berlebihan membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak seharusnya terbebani mau makan enak takalluf mau pakaian enak takalluf tempat tinggal enak takalluf mobilnya enak takalluf akhirnya semuanya kredit ya dan dia menganggap dia akan terus menerus dalam keadaan jaya ya datang masanya dia tumpur bangkrut baru pening kepalanya satu satu satu dijual mulai stres dia Kamal mah gila. Dan banyak orang-orang gila. Subhanallah. Baik. Kita pindah pada hadis yang berikutnya. Silahkan baca. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Inni la awalul arabi roma bisahmin fi sabilillah. Walaqad kunna nahru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi naghzu naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun illa waraqul qublah. Wahadis samru wahadis samru hatta in kana ahaduna la yad'u kama ما له خلف متفق عليه طيب ما له خلط متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang dari bangsa Arab yang pertama kali memanah ya, memanahkan busurnya di jalan Allah SWT. Ketika kaum muslimin dibaikot tiga tahun mereka itu di lembah di embargo total makanan nggak boleh masuk ya sosial pun di embargo nggak boleh berbicara berkenalan berkata-kata bertegur sapa di embargo mereka masuk di situ Rasulullah Sa'ad bin Waqqas dan lain-lainnya ya di embargo mereka. Pernah datang orang-orang musyrikin mengacau mereka sedang sholat, maka dipanahlah oleh saat. Inilah pertama kali panah yang yang ini yang dipanahkan oleh saat. Dan itulah itulah darah yang tertumpah pertama kali dari orang-orang kafir. Ya, setelah Rasulullah menjadi nabi, ini darah pertama kali tumpah. Yang menumpahkannya adalah kaum muslimin ketika mereka dikacau, diganggu. Makanya kata saat aku adalah orang Arab yang pertama kali melempar memanahkan busurnya, memanahkan anak panahnya dengan busurnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah. Bahkan kami pernah berperang beserta Rasulullah. mana ta'amun illa waraqatul hubla. Kami enggak punya makan kecuali daun hubla. Sejenis daun samar yang dia tumbuh di pedalaman pedalaman ya, padang pasir. Hmm Itulah yang mereka makan. Wahada samur. Pohon ini juga pohon samur. Ini yang kami makan. Pohon samurah. Sampai-sampai salah seorang kami buang air sebagaimana buang airnya hasyah, buang airnya kambing bulat-bulat. Malah khartun, enggak ada. Subhanallah. Tidak sebagaimana buang air yang basah. Karena begitu parahnya mereka makan, ya begitulah buang air mereka keluarnya subhanallah Bagaimana kambing itu buang air itulah. Itu menunjukkan bagaimana parahnya mereka dalam rangka menjalankan agama Allah SWT dalam rangka membela agama Allah swt. kelaparan mereka Ingat ketika banyak dalam peristiwa, peristiwa yang banyak. Perang Khandak itu kaum muslimin kelaparan itu. Ketika menggali parit mereka nggak ada makan. Rasulullah mengikatkan dua batu di perutnya, nggak ada yang dimakan. Dalam kondisi parah mereka ketika itu pada perang Khandak. Ya, subhanallah. Mereka gali parit dari pagi sampai petang terus kerja tiap hari. Makanan kurang, kelaparan mereka. Ada lagi namanya Ghazwatu Dzatir Riqa. Peperangan yang disebut dengan peperangan berbaluk dengan kain-kain yang kain-kain yang sobek. Pergi mereka dalam keadaan yang parah, panas. Saking jauhnya perjalanan dan mereka tidak ada mengendarai kendaraan. Mereka dengan alas kaki mereka, alas kakinya itu sampai koyak-koyak. Sepatu mereka itu koyak-koyak karena panas sebarang pasir melepuh dia sampai akhirnya mereka ikat kain-kain jadi sandal-sandal mereka sehingga mereka disebut dengan nama pasukan Zaturiqa yang berpakaian dengan pakaian compang camping sepatunya itu adalah kain-kain yang mereka koyakkan dari baju mereka itulah yang menjadi pembalut kaki mereka karena parahnya keadaan subhanallah parah mereka ikhwan memperjuangkan agama Allah SWT yang kita tidak pernah rasakan seperti itu mereka bukan hanya sekedar diejek, dicela, dicerca, bahkan lebih dari itu diintimidasi, diteror, dibunuh, banyak. Hantu nggak pernah dibuat seperti begini ya. Masih jauh kita daripada mereka. Begitulah mereka membela agama Allah SWT. Adapun kaitan hadis ini dengan bab yakni zahir sekali begitu zuhudnya mereka dalam peperangan dalam kehidupan mereka. Hadis ini kata Syekh Salim menunjukkan jawaz at-tahadduts bi ni'matillah. Bolehnya seorang menceritakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada dirinya. Wa dzikru amal taat menyebutkan perbuatan taatnya idza lam yatarattab ala dzalika iftikharun wa riya'un wa makhilah. Jika tidak terkandung padanya sifat yakni bangga, sombong, ria. nggak apa-apa. Di sini saat menceritakan Sa'ad bin Waqqas dialah yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Kalau ada kemaslahatan, ada hajat atau dalam rangka mensyukuri iman atau sebutkan, alhamdulillah saya Allah berikan kemudahan pergi haji tahun yang kemarin. nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan mengenal dakwah ini dan tidak payah-payah. Enggak apa-apa. Maka hal-hal yang diceritakan oleh para sahabat tentang kebaikan mereka inilah tujuannya. Bukan untuk ria, sum'ah, bangga-bangga. Ada yang mereka mengatakan aku adalah orang yang keempat daripada Rasulullah SAW yang masuk Islam. Ini semuanya adalah merupakan amalan taat, perbuatan taat yang boleh diceritakan jika tidak untuk berbangga-bangga. Bukan untuk menyombongkan diri, dalam rangka tahadud bin ni'mah dia merasa senang dengan nikmat Allah diberikan kepadanya nggak apa-apa alhamdulillah hari ini saya berpuasa nggak apa-apa ya tapi andai kata tercampur padanya sifat unjuk bangga ria hapuslah pahalanya subhanallah seperti kata Ibnu Mas'ud ya Kalaulah aku tahu ada orang yang lebih alim daripadaku terhadap isi kitabullah, aku akan datangi dia. Selama memang dapat dicapai dengan unta. Ini eh, ungkapan-ungkapan seperti ini jangan dipahami dia sombong enggak. Subhanallah. Pada masa dia dia katakan kalau ada adalah kiranya orang yang lebih mengetahui tentang Quran daripada aku akan kudatangi dia. Ini menunjukkan semangatnya dalam menimba ilmu selama dapat dicapai dengan untanya dia akan pergi subhanallah berapa kali dia membaca Al-Quran menghatamkannya dan mengetahui seluk beluknya ya dia tahu kenapa ini turun di mana turun tahu dia subhanallah dia tahu penafsiran daripada Rasulullah SAW makanya kalau antum lihat tafsir paling banyak tafsiran Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas paling banyak dari golongan sahabat Baru di bawahnya nanti murid-murid mereka apa mujahid, apa mujahid, ikrimah, itu aja. Jadi ini faedah pertama. Boleh kita menceritakan sesuatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Menyebutkan amalan taat yang kita perbuat selama bukan untuk tujuan ria, sum'ah, yang kedua, al-ummatul mujahidatu la tastakthir min at-ta'am wasyarab. Umat yang senantiasa mendengungkan jihad, siap berjihad, mereka adalah umat yang la tastakthir min at-ta'am. Kerjanya adalah memperbanyak makan, wasyarab, perbanyak minuman, wala tatawassa' fi zahratid dunya. Mereka tidak akan memilih meluaskan diri mereka dalam kenikmatan dunia wamaladzatiha dan kesenangannya lima yatarattabu ala dzalika min al-khumuli walahan karena hal tersebut akan membuat mereka malas lemah makannya enak terus tidurnya enak terus pakaiannya enak terus kendaraannya enak nggak pernah dia nggak pernah jalan kaki ya nggak pernah dia merasa bagaimana sulitnya berjalan kaki, turun mobil naik mobil, turun motor naik motor, ya sepatunya mahal, sendalnya mahal, makannya banyak, tidurnya nyenyak. Ini jika disuruh jihad kayaknya agak payah, ya. Wa inna ma taktafi bima qalla لتبلغ المنزل والمحل لتبلغ المنزل والمحل وتنشر دينها tetapi sebenarnya cukuplah dengan apa-apa yang ada makanan minuman yang sekedarnya yang ala kadarnya agar sampai dia ke tujuannya agar dapat menyebarkan agamanya kalau lalai dengan kelezatan, kesenangan dunia, kenikmatan dunia biasanya nggak siap untuk perkara-perkara yang membutuhkan ketegaran, subhanallah, membutuhkan semangat yang tinggi, usaha yang keras. Makanya Umar radhiyallahu taala itu ketika mengutus pasukannya, dia nggak beri kesempatan mereka bersantai-santai. Terus mereka berlatih. Ya, sampai mereka buat ketika itu camp tempat apa namanya basis tentara semua tentara yang nggak berperang ke dulu, nunggu perintah berikutnya. Di sana mereka terus berlatih, berlatih. Nggak diberikan kesempatan untuk kembali ke kota, campur baur sama orang, lemah. Malas dia kembali, tapi di terus diasa, diasa. Kufah itu tempat yang menjadi kem-kem militer di sana itu. Basisnya militer-militer. Karena orang kalau sudah santai, sudah duduk, sudah tidur, sudah malas itu. Subhanallah. Kemudian, sabrus sahabati ala شظف العيش وخشونة المأكل من أجل رفع اللواء عقيدة التوحيد ونشر رسالة الإسلام betapa sabarnya para sahabat dengan kehidupan yang parah kehidupan yang ala kadarnya makan yang tidak enak minum yang tidak enak dalam rangka untuk meninggikan panji akidah tauhid menyebarkan risalah Islam mereka bersabar Subhanallah. Nggak ada mereka digaji ketika itu perang digaji enggak ada seperti sekarang tentara digaji polisi digaji nggak tatawuan semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan mereka yang mengeluarkan uang enggak ada digaji-gaji apalagi nyogok di tentara nggak ada pada masa Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam Berlomba-lomba orang ikut berperang Anak kecil umur 14 tahun datang ibu Umar itu datang umur 14 tahun Melamar jadi tentara ditolak Karena masih belum balik Berikutnya Baru diizinkan ketika telah berusia 15 tahun Subhanallah Kalau ada ketentara modalnya pun nyogok Berarti cinta dunia dia suruh berperang Pikir 50 kali dia gimana Supaya dia bisa nyogok lagi nggak ikut berperang Ya kan kamu diletakkan daerah konflik kirim ke Aceh pikir-pikir deh gimana supaya nego di sana di pusat jangan dikirim ke Aceh lah ketika dulu ya, subhanallah orang ini berperang cari kematian seharusnya tentara itu pikir ulang masuk tentara kan kematian di depannya ada konflik segala macam ini mereka subhanallah berlomba-lomba لا حول ولا قوة إلا بالله طيب baca hadis berikutnya ke وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا متفق عليه Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dia berkata qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah sallallahu Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta muttafaqun alaihi ya Allah dalam doanya dia berdoa ya Allah jadikanlah rezeki ahlinya Muhammad keluarganya Muhammad makanan yang makanan yang sekedarnya saja ala kadarnya saja Ya, yang mencegah seorang nggak mati aja. Yang penting nggak mati. Subhanallah. Kalau kita bilang yang penting makan, garam dengan nasi aja pun tok makan. Kayaknya nggak pernah tuh makan garam dengan nasi itu ya. Makan nasi kasih garam. Mati nggak kita kalau makan nasi dengan garam? Nggak mati. Yang penting kira-kira hidup aja bertahan. Subhanallah. Nggak pernah saya santum makan garam sama nasi ya. Ada juga, tapi nanti siang ada KFC. <laughs> Subhanallah. Itulah rezeki Rasulullah SAW. La quwwata Makanan yang yang parah kondisinya dakal. Tapi ingat ya, kalau memang ada yang lezat Rasulullah makan juga. Ya diberikan para sahabat kurma yang paling enak. Kata Rasulullah, enak sekali kurma. Dari mana kalian dapat? Ya Rasulullah, kami jual kurma yang jelek, ya, beberapa tangkai daripada kurma yang jelek, kami beli dengannya kurma yang yang cantik ini yang bagus, ya. Dengan tentunya dengan berat yang berbeda. Kata Rasul, jangan, jangan buat seperti ini. Dan jual dulu itu, rubah dulu jenisnya, dan ambil uangnya baru beli seperti ini. Karena akan terjadi riba deh sama-sama kurma. Ini kurma yang segar, rutab. Harganya mahal. Ini kurma yang jelek, ya. Ketika di barter dia harus sama nilainya. Kalau anda kata nggak sama itu riba. Bagaimana supaya selamat dari riba? Jual dulu dia. Dalam bentuk uang ambil dinar atau dirham, baru beli dengan yang kurma yang bagus. Ya. Sama dengan emas. Antum mau tukar emas emas antum sudah rusak-rusak tukar emas yang masih bagus yang baru baru dibuat baru ditempa ya akhirnya ditukar dengan jenis yang berbeda emas antum misalnya 5 gram emas yang sudah jadi itu sekitar 3 gram atau 4 gram selisih dia tukar barter boleh nggak nggak boleh riba dia harus mislan mimit kata Nabi harus sama dia beratnya nilainya harus sama dan biadin harus cash to cash langsung nggak ada yang satu cicil satu bayar nggak nggak boleh dia kalau anda kata dia berbeda beratnya yang satu dan lain itulah dia riba kalau antum mau tukar emas jual dulu minta sama dia uangnya dulu banyak orang tengok antum tengok orang tukar tukar emas itu Tidak ada diberikannya uang dulu. Nah ha, ini sekian, bapak Papa tambah sekian. Di otak aja cuman. Minta dulu uangnya. Ini pokoknya beli punya saya mesin. Nah, setelah hantum ambil pegang uangnya, udah. Terserah mau beli atau batal, terserah hantum. Ini kan enggak, saya mau ini pak. Oh, tambah sekian. Enggak boleh. Ini sekian pak, ini punya bapak harganya sekian, ini sekian. Enggak boleh. Jualkan dulu dia, rubah dulu bentuknya menjadi uang. Setelah itu baru antum beli terserah antum mau, mana yang mau. Kalau enggak akan terjadi ketika itu riba. dia otak aja. Ini kayaknya pak sekian pak ini sekian harganya. Ya. Satu gram ini sama satu gram ini beda pak. Ini cantik ini Ini harus tambah sekian. Adalah sama-sama satu gram. Ya. Tak boleh seperti itu. Walaupun lebih cantik, ini lebih jelek, maka dua dulu yang jelek ini ambil, baru untuk tambah uang antum beli yang itu. Baru desa. baru enggak riba. Ini namanya riba fadl. Baik. Kata Syekh Salim, "Az-zuhdu huwa ar-ridha bima qasama Allah." Zuhud itu adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Wal qana'a bil qalil alladhi yashuddu sulbak wa yuballighuka ma'manak. Ridha dengan sesuatu yang sedikit yang kira-kira membuat engkau dapat bertahan hidup Engkau sampai ke tempat tujuanmu ke negeri akhirat. Wa yakuffuka 'anil hajati wal masalah yang kira-kira membuat engkau tidak minta-minta kepada orang. Telah zuhud. Subhanallah. Inilah ikhwan hadis-hadis yang mulia yang kita berupaya untuk mengamalkannya. Yang kira-kira cukup untuk makan aja. Subhanallah. Itulah zuhud. Yang lebih tinggi zuhudnya ada orang yang mampu untuk membeli yang enak, yang lezat, tapi dia tinggalkan. Sekedarnya dia hidup dialihkan untuk yang lain itu baru tinggi ada juga orang nggak mau kenapa zuhud ya gimana lagi nggak bisa kebeli yang lain inilah yang bisa yang beras empat ribu inilah dia makanya aku zuhud ini zuhud terpaksa ini makanya ketika dikatakan kepada oh, Abdullah bin Mubarak ya imam alangkah zuhudnya anda kata Abdullah bin Mubarak kalau mau tahu orang zuhud yang benar itu Umar bin Abdul itu baru zuhud benar apa yang nggak dia punya semua dia punya Umar bin Abdul Aziz, tapi dia tinggalkan semua untuk akhirat. Itu baru namanya zuhud Umar bin Abdul Aziz. Ya, meninggal nggak ada hartanya untuk anak-anaknya nggak ada. Tanya orang kenapa nggak ada? Andai kata mereka saleh semua anak itu, Allah akan beri mereka itu. Pasti Allah nggak sia-siakan mereka. Andai kata mereka saleh, tidak saleh, nggak aku bantu mereka untuk berbuat kemaksiatan dengan harta yang kutinggalkan. Nggak ada yang akan harta dia. Hari pertama jadi khalifah dibilangnya sama istrinya Fatimah binti Abdul Malik, Fatimah, kumpulkan semua perhiasan diberikan oleh ayahmu. Untuk apa bang? Kumpulkan semua pokoknya. Kumpulkannya nih. Kau pilih ini atau kau ceraikan. Kau balikkan ke Baitul Mal, kau tetap jadi istriku atau ini kau pilih kau ceraikan. Subhanallah. Kenapa rupanya bang? Ini nggak jelas dari mana sumbernya nih. Orang tua orang tua kalian nggak jelas dari mana mereka dapatkan ini dengan pemerasan dan kezaliman tinggalkan semuanya kata Fatimah aku pilih dirimu balikkan semua ke Baitul Mal Allah itu baru namanya zuhud kok nggak ada apa pun bisa yang dibeli kecuali itu gimana dalam zuhud zuhud terpaksa itu kenapa rumahnya gini pak pegang aja tumbang inilah zuhud padahal karena itu yang dia mampu Subhanallah, hatinya terus-menerus nengok rumah bertingkat, isi ini rumah yang paling benar ini. Itu itulah sebentar-bentar kemiskinan, ya. Udah parah kemiskinan zahirnya, batinnya pun lebih miskin lagi. Nengok rumah bertingkat isi enak kali begitu rumahnya. Parah itu. طيب توسط الحال فيه سلامة من آفات الغنى والفقر keadaan yang sederhana pertengahan itulah yang akan menyelamatkan seorang daripada berbagai macam bentuk bencana kaya, kekayaan dan kefakiran. Kaya itu kan bencana. Sebagaimana kefakiran itu pun bencana. Antum lihat bencana kekayaan, banyak orang tidur aja nggak nyenyak karena takut hartanya hilang, rumahnya dibongkar maling, berkasnya dibobol. Afat, bencana dia. Mau keluar rumah harus tengok di sekitarnya. Mana-mana ada pengawal pribadi, bodyguardnya tengok ada satu situ. Mau kemana-mana banyak bodyguard besar-besar, nggak aman dia. Subhanallah. Belum lagi nanti orang yang dengki kepadanya. Ya, dia lihat orang semua dianggapnya akan dengki kepadanya. Ini mengambil hartaku ini. Minimal ini meminjam uangku ini. Itu paling minim. Kalau datang orang ke rumahnya, pinjam pasti ini. Nggak ada lain nih. Subhanallah. Kalaulah dia berikan sebagian orang harta yang dia miliki, tidak akan mungkin dia berikan semua orang. Sebagian orang akan cinta kepadanya, sebagian orang akan benci kepadanya. Memang kikir, bakhil, pelit. Subhanallah. Nggak akan mungkin semua orang bisa diberikan, nggak mungkin. Yang dia berikan, oh senang karena ada hartanya. Yang nggak diberikan, benci, hasad, dengki kepadanya. Kemudian ketika dia nggak punya harta, berkata patah Arab, in mali fala khillun sahibuni. Ketika hartaku habis, nggak ada orang mau bersahabat denganku. In kathura mali fa nas khillani. Ketika hartaku melimpah ruah, semua orang ngaku sebagai saudaraku, sahabatku. Ya, itu madu itu begitulah semut banyak datang ke sana. Ketika madunya habis nggak lagi semut. Ketika orang kaya semua orang datang menyembah pun mau dia sembahnya antum. Abangku, pemilikku dari kampung semua datang. Dulu kita kan kawan, dulu bapak kita macam-macam. Panjang ceritanya. Antum miskin, kenal pun nggak dia mantu Subhanallah. Itulah afat ghina. Itu bencana kekayaan. Belum lagi ada orang yang mati gara-gara dirampok, ya. Rumahnya dibobol maling, dia di coba maling masuk, apa mau diambil maling nggak ada? Apa kira-kira? <laughs> Subhanallah. Mobil aja antum kok mobil mahal-mahal, parkir aja antum mikir, di gua ada seorang lah ini. Parkir jauh-jauh dari mana-mana. Kan. Ini sepedanya mahal-mahal kayak Pak Salih ini. Pikir-pikir di parkir mana ini. Subhanallah. Taib. Itu afatul ghina. Itu bencana-bencana sebagian baru saya sebutkan bencana-bencana kaya, bencana kemiskin pun banyak. Semua orang tahu itu. Ya, mau makan payah, mau kemana bergerak payah, nggak ada uang, semua payah. Tapi semuanya bencana yang pertengahan itu yang paling terbaik subhanallah Kemudian yang ketiga, la yajuzu soal fakri. Enggak boleh seorang minta diberikan Allah kefakiran, berdosa. Nabi enggak pernah meminta kefakiran. Dia minta rezeki yang cukup, kutan, makanan cukup ala kadarnya aja. Bahkan Nabi berlindung Fakad ista'adha minhu Rasul SAW Bahkan Rasul berlindung daripada kefakiran Walakin Walakinahu sallallahu al-kifaya Tapi dia minta kepada Allah agar dicukupkan saja Kifaya Makanya doanya Allah makfini Ya Allah cukupkan aku Bihalalika an haramik Dengan yang halal yang kau giring kepada aku Daripada yang haram Ya wah ini nih bifadlik Berikan aku kecukupan dari sisimu Bukan dari orang lain Subhanallah Itu doa Nabi SAW. Jangan nanti ya Allah, fakirkan aku ya Allah. Fakirkan, bahaya nanti. Tapi mintalah kecukupan. Taib. Kemudian kata beliau, "Wala yunafi hadza jawazul ghina idza kana min halal." Tentunya hal ini tidaklah menafikan atau melarang seseorang menjadi kaya nggak melarang kaya raya selama memang jalannya jalan yang halal wa hak Allah fi selama ditunaikan hak Allah pada hartanya dia berikan hak harta berupa zakat hak kerabatnya anak istrinya subhanallah orang-orang miskin orang-orang fakir dia berikan nggak ada masalah falaqad kana fi sahabati aghniyaun aghniyaun syakirun Bahkan telah terdapat di kalangan sahabat banyak mereka yang kaya-kaya tapi bersyukur. Abdurrahman bin Auf, ya, Uthman bin Affan, kaya raya Uthman itu. Dengan itulah mendukung jihad. Bukan setelah kajian ini besok antum semuanya adalah usah kerja ganti kaya kali buat payah enggak kerja terus ditakdirkan Allah kaya antum syukuri banyak-banyak kan untuk memberikan apa namanya banyak-banyaklah berinfak ya Allah SWT jadikan harta itu jalan menuju surga. Bagi orang-orang yang Allah takdirkan tidak kaya, maka ridhalah dengan apa-apa yang Allah berikan. Karena namanya kaya, miskin takdir bukan dengan ilmu. Jangan silap antum. Banyak orang yang nggak tinggi-tinggi kali sekolahnya, nggak S3, nggak S4, kaya raya dia. Mungkin baca pun masih payah dia. Kaya raya ada S3 dia. nggak kaya-kaya kali pulanya disuruh-suruh juga ya karyawan juga nya dia bukan itu yang menentukan ketentuan itu tak ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala kehidupannya menentukan ikhwan rahimakumullah kekayaan itu adalah merupakan hibah pemberian yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kendaki ya dan tidak semua orang ingin kaya Allah subhanahu wa taala berikan niatnya ada orang-orang yang nggak peduli kali, nggak pernah terpikir jadi orang kaya, jadi orang kaya dia. Subhanallah. Makanya posisi yang paling terbaik kalau lah takdirkan kaya bersyukur bila surga dan kaya nantum banyak-banyak berinfak banyak-banyak bersodakoh kalaupun orang takdirkan antum nggak kaya ya pas-pasan ala kadarnya atau miskin maka bersabarlah ridhalah itulah yang paling terbaik bagi antum. Kalau antum diberikan kekayaan, boleh jadi antum menjadi seperti korun. Banyak-banyak berhusudan. Antum yang kira-kira masih susah, sulit. Kenapa hidup ini sulit kali ya? Orang-orang itu cepat sekali naiknya. Berapa, berapa tahun di Batam, udah punya mobil, udah punya rumah, dan seterusnya. Ini payah kali kita. Sabar. Banyak-banyaklah berhusudan. Katakan Kayaknya ini paling terbaik bagiku sekarang. Kalau sekarang diberikan Allah aku harta seperti mereka mungkin nggak seperti ini aku. Mungkin udah jadi korun. Ya mungkin udah nggak pernah lagi sholat, nggak pernah lagi ngaji, berhusnudzan. Kata Ibnu Qayyim, banyak orang-orang yang Allah takdirkan baginya kekayaan karena itu yang layak baginya. Kalau diberikan kemiskin dia akan kufur. Bahkan sebagian orang yang layak bagi dia adalah yakni apa namanya? Tadi apa saya sebutkan? Kekayaan kan? Allah takdirkan dia kaya, yang Allah takdirkan dia miskin. Itu yang paling layak baginya. Kalau yang kata dia berikan kayaan, dia kufur. Maka yang paling terbaik bagi seorang hamba adalah menerima apa yang Allah SWT jadikan dia. Apa yang tetapkan baginya. Apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan tentunya setiap orang harus berikhtiar. Ikhtiar jangan pernah ditinggalkan. Tetapi pahamlah antum, setiap orang yang berikhtiar itu ya Semuanya tertentukan oleh Allah taala. Banyak orang yang berkhidmat untuk kaya, yang jam kerjanya mungkin pagi, sore, siang, malam, enggak kaya-kaya. Ada orang yang jam kerjanya sebentar aja. Ya, tapi kaya raya dia. Enggak sibuk-sibuk kali tatangan uang keluar, tatangan <laughs> uang keluar. Ya, tapi ikhtiar jangan ditinggalkan. Tetap ikhtiar. Bahkan membuat atur semakin terpacu untuk berusaha, berikhtiar, mengambil sebab ya buat ini buat ini supaya lebih baik supaya lebih maju dibuat dibuat ya berikan kreasi baru inovasi baru trik-trik baru dalam berusaha silahkan berikhtiarlah tetapi antum hendaklah senantiasa menjadikan dunia itu bukan di hati kalau nggak ada dunia pening kepala antum di tangan santai aja ada santai nggak ada pun tenang aja subhanallah Ikhwani rahimakumullah Inilah kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT, Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita ikhwan rahimakumullah. Ya. Kalaupun diberikan kepada kita kenikmatan, kita jadikan orang-orang bersyukur. Kalaupun diberikan kepada kita ujian, kita termasuk orang-orang bersabar. Kalaupun kita tergelincir bersalah berdosa, dijadikan Allah kita orang-orang yang beristighfar. Itulah dia tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang dalam hidupnya di dunia ini sebelum menuju akhirat. Aku qouli lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu Wa sallallahu wa sallam ala bina Muhammadin wa akhir alamin. Ada yang mau tanya? Silakan. Betul. Bismillah. Eh, uh, Ustaz bagaimana hukum memanfaatkan barang gadean atau barang jaminan dalam Islam? Karena Rasulullah menggadaikan baju besinya, apakah itu boleh orang itu memanfaatkan barang yang diberikan jaminan oleh Rasulullah? Tidak boleh memanfaatkan kecuali ada hal yang tertentu yang dibolehkan. Seperti memanfaatkan apa namanya kuda yang dijamin jadikan jaminan untuk dipakai dengan syarat dia memberikan makan dibolehkan antum diberikan antum minjem uang kemudian antum gadaikan motor dia pakai untuk sekedar dia pakai saja bukan untuk dia jadikan sebagai investasi usaha dia sewakan nggak boleh di sekedar pakai saja ada kerusakan dia perbaiki bensin dia beli nggak apa-apa ya. tapi lebih daripada itu nggak boleh nggak boleh untuk istismar untuk dikembangkan dijadikan sebagai sumber income nggak boleh jadi riba dia itu dalam masalah gadai menggadaikan Allah taala alam Udah selesai? Nggak ada yang bertanya? Fadol? Bismillah. Saat bagaimana jual beli motor dengan motor atau HP dengan HP? Kenapa? Baik, kalau HP dengan HP, motor sama motor, boleh dia berbeda-beda jenis. Hmm, boleh dia berbeda-beda berat. Ya, Tiger lebih berat <laughs> daripada mungkin ke 70 tukar barter tambah uang apa-apa. Yang dilarang itu adalah Nanti akan kita pelajari dalam kitab al Bahan makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan manusia. Kan andai kata tukar barter itu dengan berbeda akan membuat banyak kekacauan, kesenjangan. Ya. Makanya dilarang dia. Makanya kata Rasulullah, "Az-zahabu bil-zahabi." Ya. Wal fiddatu bil fiddati wal burru bil bil burri "Wasy'iru bil wal milhu bil milhi. Ya. Kemudian wajhan biwajhin masalan masalin kata Nabi emas dengan emas perak sama perak gandum sama gandum kemudian garam sama garam yang ma harus apa namanya harus sama pertukaran berinya pertukar jual barternya harus sama mislin mislin mislin harus sama dia beratnya yadin biyadin harus cash sama-sama di tempat pertukarannya nggak boleh satu tuh cicil nanti dibayar satu di depan dahulu nggak boleh di luar daripada ini nggak apa-apa. Ya, tunjul besi. Ya, besi-besi usang itu 50 kilo, antum beli biji besi, ya. 25 kilo nanti antum olah nggak apa-apa. Tapi yang tadi kita sebutkan itulah yang khusus dalam riba yang dilarang. Handphone antum sama-sama Nokia, ya. Beratnya sama, tipenya beda atau sama tipenya tapi yang ini udah usang second ini yang baru untuk tambah uang nggak apa-apa yang dilarang hanyalah bahan-bahan menjadi dasar sumber kehidupan manusia. Seperti emas perak itu timbangan kehidupan manusia dibangun di atasnya. Ya. Mata uang di dunia ini semuanya nilainya adalah emas ataupun perak. Ya mereka harus simpan itu semua emas peraknya. Tapi karena payahnya dibawa jumlahnya banyak kemudian disimpan diberikanlah ketika itu oh, kertas ini yang nggak ada harganya inilah dijadikan. Dulu kala nggak kenal orang namanya kertas ini ikhwan rahimakumullah nggak ada. Benar-benar uang perak, benar-benar uang emas. Ya. nggak ada ini kan ditipu-tipu kita nih. <laughs> Disepakati bersama kertas ini memiliki harga dan nilai. Selesai. Padahal kertas itu nggak beda-beda kali sama kertas-kertas yang punya kita itu. Tapi dia pemerintah menetapkan dan dia menjadi apa namanya? dengannya lah pertukar belian terjadi. Kita harus terima semua. Dulu kala nggak ada itu semua. Benar-benar dinar dinar, dirham dirham. Ya. Mungkin nenek moyang kita dulu masih punya ada benggolan-benggolan emas itu. Sekarang udah nggak ada lagi mungkin. Itulah sebenarnya jadi nggak ada masalah selain benda-benda itu handphone, motor, atau tukar menukar nggak ada masalah. Baju dan seterusnya nggak ada masalah. Allah Taala alam. Nanti detailnya pada pembahasan jual beli insya Allah. Yang lain? Fadal. Bismillah. Ustaz Barakallahu Fik. E, pada pembahasan hadis-hadis sebelumnya kita diperintahkan untuk menambahkan apabila kita mendapat nikmat diperintahkan untuk memperlihatkannya dengan atau seperti dengan membeli pakaian barut yang yang selainnya. Dalam hadis ini kita diperintahkan apabila kita mempunyai kelebihan walaupun kita mampu untuk membelinya, kita diperintahkan untuk membeli yang sederhana saja. Dengan cara mengperumikan hadisnya. Baik ya hadis-hadis sebelumnya kalau ada diberikan nikmat ditunjukkan kepada manusia beritahukan hadis-hadis yang berikut ini tentang apa disuruh untuk itu ya nggak bertentangan sebenarnya kalau Allah berikan kepada antum nikmat ya tidak mengapa antum bincangkan dia dalam tanda kesyukuran alhamdulillah saya punya anak alhamdulillah saya dapat istri baru nggak ada masalah alhamdulillah saya dapat motor baru ini tahun tinggi nggak ada masalah ya alhamdulillah saya sudah bisa pernah alhamdulillah saya pernah haji alhamdulillah saya pernah umroh nggak apa-apa tapi jaga niat antum beli handphone mahal alhamdulillah saya bisa beli handphone mahal ini nggak apa-apa tapi ketika dibaringi dengan sifat iftikhar, bangga, akhirnya melecehkan yang lain, merendahkan lain, itulah namanya sombongan yang dilarang. pun hadis-hadis yang tadi kita pelajari bahwasanya yang paling ideal bagi seorang adalah hidup dengan pertengahan. Ya. Ala kadarnya. Tidak yang terlampau jelek, tidak yang terlampau mahal, yang pertengahan saja ala kadarnya. Ya. Dan itu pun sifatnya sangat relatif sekali. Pertengahan orang kaya dan lain dengan pertengahan orang miskin. Pertengahan orang kaya raya mungkin itu Fortuner itu pertengahan dia itu. Saya zuhud lah, Fortuner aja lah. Ya. Makanya sifatnya apa relatif. Makanya kita nggak bisa ingkari orang ketika dia beli handphone mahal. Kata kita mahal, kata dia mahal biasanya nih. Relatif dia. Subhanallah ya. Kadang dia beli apa namanya rumah mahal. Bagi kita, bagi dia, menurut saya nggak mahal ini. Makanya relatif dia. Sulit sekali kita namanya memberikan standar ini yang namanya mahal, ini namanya murah. Sulit. Tergantung siapa dulu orangnya. Ya. Yang penting tiap orang dia lebih tahu tentang dirinya. Tidaklah dia yang mengukur dirinya. Kayaknya bagiku ini pertengahannya jadi aku beli. Tiap orang lebih tahu tentang hal tersebut. Ya. nggak boleh kita gitu, tuh subhanallah. nggak boleh kita tuh terlampau berlebihan daripada kemampuan diri kita. nggak boleh namanya bayang-bayang terlalu panjang daripada barang kita sendiri. Akhirnya kita diri. Penampilannya mewah, mau oke, okay, mobil mewah, mobil mahal, rumah mahal, tapi semuanya hutang, kredit, riba lagi. Jangan. Ya. Tidak ada saya tengok situ kontradiksi. Allah Ta'ala Memalik itu punya baju yang mahal dibeli dipakai khusus untuk sholat tahajud malam hari nggak apa-apa ya Rasulullah SAW punya jubah yang mahal yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu ketika ini yang diberikan para sahabat ketika itu kepada beliau nggak apa-apa nggak ditolak kalau ada silahkan, baju mahal boleh untuk pakai. Ya. Tapi tidak takalluf. Ya. Rasulullah itu terkadang pakainya kasar dia pakai, kadang halus dia pakai. Ganti-gantian, artinya nggak ada memaksakan diri. Itu yang seharusnya yang paling ideal. Jadi kita nggak paksakan diri. Ada makan enak, embat. Ada nggak enak yang cuma apanya ada, embat juga. Itulah dia yang sebenarnya kehidupan itu. Ada motor pakai, ada sepeda, nggak ada sepeda nggak ada motor jalan, jalan juga Begitulah seharusnya kita. Ini nggak ada mobil nggak mau jalan, nggak ada motor nggak mau jalan. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.